Kita merujuk dulu sebentar tentang maf'ul mutlak yang barusan kemarin kita selesaikan. Ma makna al-maf'ul mutlak, Marwan? المصدر الفضلة المؤكد لعامله المبين لنوعه أو عدده ما معنى المصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل ينقسم المفعول المطلق إلى ثلاثة أقسام اذكرها أه؟ مثاله المؤكد لعامله وكلم الله موسى تكليما الثاني المبين لنوع عامله مثاله أخذناهم أخذ عزيز مقتدر الثالث المبين لعدد عامله مثاله Faduk kata dekat eh Faduk kata kata wahidah. Al-maf'ulul mutlaq imma lafzi aw ma'nawi. Ma makna al-lafzi? Idza wafaqa lafdhuhu lafdha amilih. Lebih umum amil karena amilnya enggak mesti fi'il. Ulangi idza wafaqa lafdhuhu lafdha amilih misaluhu Darabtu as, wa, wal ma'nawi ma ma'nahu aw hadduhu idza wafaqa ma'nahu ma'na amilih misaluhu jalastu qu'udan Hal yujad maf'ulun mutlak laisa mustoran. Apakah ada maf'ul maf'ul mutlak yang bentuknya bukan masdar? Yaqi. Naam. Ya. Contohnya apa? Kul wa ba'd. Dalam kalimat apa contohnya? Wala tamilu kullal mail. Takdirnya apa? Fala tamilu kullal mail, fala tamilu. Di sini kullal mail menggantikan apa? Menggantikan menggantikan maf'ul mutlak yang dibuang. Apa takdirnya? Mailan. Fala tamilu mailan kullal mail. Ya. Hai, sekarang kita masuk ke maf'ul fi. Babul maf'ul fi, Bab maf'ul fi. Wa huwa al-musamma dzarf az-zamani wa dzarf al-makan. Maf'ul fi adalah yang disebut dengan az zaman atau al makan. فظرف الزمان zaman اسم الزمان المنصوب بتقدير في ظرف الزمان zaman adalah isim zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dinasobkan dengan menakdirkan makna fi. Contohnya al-yaum di hari ini, al-lailah di malam ini. Wa qudwa. Qudwa dan bukroh itu adalah nama jenis atau isim jenis ala waktihima khusus pada waktu keduanya yaitu dimulai dari sholat subuh hingga terbitnya matahari dimulai dari sholat subuh sehingga atau hingga terbitnya mata matahari sama kedua dan bukroh waktu dari setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari wasaharon waktu sahur kubail as-subah sedikit sebelum subuh Rodan, apa rodan? Besok. Ya. Atamatan. Itu apa? Sulusulail al-awal. Tiga, sepertiga malam pertama. Atama adalah sulusulail al-awal. Sepertiga malam pertama. Sobahan, pagi dimulai dari nisfil lail pertengahan malam ila zawal sampai dengan zawal mulai pertengahan malam sampai dengan zawal masaan dari mulai zuhur hingga pertengahan malam lawannya ya sobah masa abadan jelas mananya juga amadan hinan di satu waktu mubham aman di satu tahun, syahron di satu bulan, usbuan di satu pekan, saatan di satu jam ataupun saat. Contohnya sumtu al yauma misalkan sumtu al yauma romnya bagaimana sumtu al yauma sumtu fi'lun wa fa'il sama fi'il madhi mabni ala as-sukun atta dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa'il al yauma ya bisa dikatakan maf'ul fi ataupun zarfu az zaman mansub wa alamatun nasbihi al fathah al zahiru ala akhirih al yaum jelas maknanya ya dan yang semisalnya kemudian yang kedua zarful makan macam zorof yang kedua adalah zarful makan terangan tempat. Huwa smul makan al-mansubu bi taqdiri yaitu nama tempat yang dia mansub dengan nak menakdirkan mana fi juga. Amama di karena tadi di depan. Khalfa di belakang, kudama juga di depan. Di hadapan, Waroa di belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di samping, ma bersama. Iza'a, hizatil qa'a sama mananya di hadapan, Wahadi thalathatu ma'naha wahid. Tiga macam lafaz ini izza'a hiza'a tilqa'a maknanya satu. Yaitu muqabil di hadapan. Wa kemudian juga sama. Bukan summa ya, kalau summa huruf ataf. Wahuna dan huna. sama tadi dengan fathah fa adalah isim isyarah lil makan al ba'id untuk menunjuk kepada tempat yang jauh. Mansub ala dzarfiyah juga. Dzarfiyah makaniyah. Wazlafna thamma al akharin. Wazlafna thamma al akharin. Azlafna fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Thamma isim isyarah lil makan al ba'id mansub ala dzarfiyah digabungkan ya dalam i'rabnya isim isyarah dengan zarfiyah. Karena di sini syarah mengandung makna zarf. jalasu amama syekh. Bagaimana i'rabnya? jalasu fi'lun wa fa'il. Jalasa fi'lun madin mabni 'ala fath. Ta dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Amama zarful makan mansub wa alamat nasbihi al-fathah dhairu 'ala akhirih wa huwa mudhaf asy-syaikhi mudhafun ilaih majrur ini jelas ya insyaallah wa jami'u asma'iz zaman taqbalu nasba ala zarfiyah semua nama-nama zaman apakah yang mukhtasnya ataupun yang mubhamnya apakah yang memiliki batasan-batasan ataupun yang tidak memiliki batasan-batasan semuanya bisa menerima nasab sebagai zarf. La farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Tidak ada bedanya dalam masalah nasab ini yang mukhtasnya ataupun yang ma'dudnya ataupun yang mubhamnya. Dijelaskan di bawahnya tentang makna masing-masing dari mukhtas, ma'dud dan mubham wa na'ni bil mukhtas ma yaqa'u jawaban bimata yani yang kami maksud dengan mukhtas Tarfuz zaman yang mukhtas adalah apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. Contohnya yaumal khamis. Taqul engkau katakan sumtu yaumal khamis. Mata sumta sumtu yaumal khamis. Bisa engkau datangkan dengan yaumal khamis ini sebagai jawaban dari mata, maka dia dikatakan sebagai mukhtas karena bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. ini bil ma'adud yang kami maksud dengan ma'adud adalah ma jawaban likam, apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari kam. tapi usbu' satu pekan, asyhar satu bulan. Engkau katakan i'takaftu usbu'an. Ya. Kam i'takafta berapa lama kamu itikaf maka dia jawab i'takaftu usbu'an saya itikaf selama satu pekan itu ma'dud. Wa na'ni bil mubham ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Dan yang kami maksud dengan mubham adalah perfuzaman zaman yang dia tidak bisa jatuh sebagai jawaban dari satu pun dari mata ataupun kam. Seperti hinin, hinan, waktan. Engkau katakan jelas tu hinan. Saya duduk hinan di satu waktu. Di sini hinan disebutkan hanya untuk fungsinya menekankan makna jalasa bahwa saya dia ataupun saya pernah duduk gitu aja jelas suhinan saya pernah duduk di satu waktu di tempat itu misalkan tidak bisa dia dijadikan sebagai jawaban dari mata mata jalasa jelas suhinan nggak bisa atau kam jalasa jelas suhinan nggak bisa hmm. fungsinya hinan ini didatangkan untuk sekitar mentakid jalasa yaitu bahwa saya dia pernah duduk Wa amma asmaul makan fala yantasib minha ala dzarfiyah ila salah satu anwa. Adapun isim-isim makan maka tidak bisa dinasobkan darinya sebagai dzaraf kecuali tiga macam asmaul makan. Yang pertama al-mubham, isim makan yang mubham. Kasmail jihad isid seperti nama-nama arah yang enam. Fauqo, di atas tahta, yamin, shimal, amama, khalfa, wa ma ashbahaha, dan yang serupa dengannya seperti inda di sisi wasato di tengah duna di bawah nahya di sudut jiha di arah wasani asmaul maqadir yang kedua nama-nama mikdar jarak seperti mil satu mil wal farsah wal barid sebutkan di dalam catatan kaki makna-maknanya itu ada arba'u arba'atu alaf dira' 4000 dira' lengan ataupun langkah wa yuqaddar al-an bima yusawi tis'ah wa sittimi'ah wa alf dan diperkirakan sekarang sekitar 1609 meter. Itu satu mil. 1609 meter. Wal farsakh salah satu amyal. Sedangkan farsakh 3 mil. Tinggal dikali saja 3. 100 1609 dikali 3. Wal barid isna asyara milan. Sedangkan satu barid itu jumlahnya 12 mil. Kali 12. Ya. Contoh sirtu milan. Sirtu milan. Sirtu fi'lun wa fa'il milan farfu al makan mansub wa alamat nasbi al fathah dhairu ala akhirih. Wasalithu makana mushtaqan min masdari amilih. Yang ketiga apa yang dia diambil dari masdar amilnya. Contoh jalasu majlis Zaidin. Majlis itu adalah apa? Mafulun fi. Zarful makan mansub yang dia diambil dari masdar amilnya. majlis ya bukan majlis. Jalasu majlis Zaidin. Masar mimnya. وقال الله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد adalah dari maq'ad jamak dari maq'ad mansub dia ala zarfiyah makaniyah. Di sini disyaratkan pada jenis yang ketiga ini dari maf'ul fi zarful makan khususnya yang dia musyak disyaratkan dalam catatan yang disebutkan an yakuna amiluhu min lafzi agar amilnya borof itu diambil dari lafadznya maf'ul ya. Maka tidak boleh dikatakan jalas sumak ada zaidin. Tidak boleh. Jalas sumak ada zaidin. Karena beda lafaznya amil, jalasa dengan lafaznya apa? Maful fi. Ataupun barof makan. Dari qa'ada. Maka ini tidak boleh. Yang tadi belum dijelaskan tentang mana al-mubham. Isim makan yang mansub dari dzarf atau eh, sebagai dzarf ada tiga yang pertama mubham yaitu mubham adalah malah haddalahu malah haddalahu yahsuruh apa yang dia tidak memiliki batasan yang mengurungnya seperti arah-arah yang enam itu tidak ada batasan yang membatasinya Adapun yang dimaksud dengan Asmaul Maqadir adalah adalah ala masafah ma'lumah apa yang dia menunjukkan kepada jarak tertentu itu asmaul maqadir apa yang dia menunjukkan kepada jarak tertentu Adapun macam yang keempat dari dzaraf iya adalah macam yang dia tidak bisa mansub sebagai tarfiyah. Wa ada hadhi thalathatal anwa' min al-asma'il makan la yajuzu intisabuhu ala dzarfiyah. Ini yang keempat. Selain yang tiga ini yaitu yang keempat berarti dari nama-nama tempat la yajuzu intisabuhu ala dzarfiyah. Tidak boleh dia mansub sebagai dzaraf. Ya bukan mubham, bukan pula asmal maqadir, bukan pula yang diambil dari masternya seperti al-bait. Tidak boleh dikatakan jalasu al-baita. Salaitu al-masjida. Qumtu at-tariqa. Tidak boleh. Tapi antum boleh gunakan tapi dengan tambahkan di situ huruf jar. Jalasu fil baiti misalnya. Salaitu fil masjidi dan seterusnya. Walakin hukmuhu an tajurruhu bifi tapi hukumnya adalah dengan engkau jarkan dengan fi jalastu fil baiti itu fil masjidi qumtu fit tariqi Ya, ada juga didengar dari orang Arab ada ucapan mereka yang mereka mengatakan dahal tul masjidah dengan menasabkan masjid tanpa huruf jar. Sakantul baita. Maka jawabannya adalah bahwasanya itu mansub karena berluas-luas di dalam menggugurkan huruf khafad. Aslinya ada huruf khafadnya jelas sufil bait. itu fil masjid. Cuma digugurkan huruf khafadnya maka dia mansub ala nazmil khafid karena membuang huruf khafad. Dan ini yang rojih wa alam sifatnya samai membuang huruf khafad hanya menukil dari mereka orang Arab. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang maf'ul fi? Apa? Cara mengetahui isim itu mansub dengan membuang huruf khafat gitu kan? Ya mudah ketika kita dapati bahwasanya ada satu fiil yang biasanya dia sampai kepada maf'ul dengan huruf khafat tiba-tiba tidak ada huruf khafatnya. Nah, kemudian istilahnya setelahnya mesti mansub. Nah, maka diketahui bahwasanya dia mansub karena membuang huruf khafat. واختار موسى قومه سبعين رجلا قومه itu mansub di atas semua huruf khafad min maksudnya ikhtara min dibuang minnya maka qaumahunya mansub ataupun maf'ul dari ikhtara sab'ina itu sab'ina qauma qaumahu itu mansub dengan membawa huruf khafad Mana Marwan? Ada yang masih belum paham? Iya. Macam yang keberapa itu? Tiga. Di antara isi makan yang mansub sebagai dzarfiyah adalah makan mustaqon min masdari amilih. Isi makan yang dia diambil dari master amilnya. seperti tu majlisa Zaid. Ya. Tidak boleh diambil dari master amil yang lain. Seperti jalastu ada Zaidin, nggak boleh. Mak'ad juga masar, tapi bukan masar jalasa gitu. Meskipun satu makna. Yang seperti ini tidak boleh. mana tadi? Ya. Bukan, bukan karena dorof. tul masjidah ketika mendengar ataupun didengar dari orang Arab ucapan seperti ini bukan karena dorof yang kita bahas, tapi karena membuang huruf khafad. Iya. Yeah mansub dorof al yauma mansub dorof atau enggak mungkin juga saya dorof innal yauma yaumul khamis sehingga harinya hari kemis isimnya apa inna iya kan tadi untuk memperjelas tentang makna makan mushtaqan min masdar amilih macam yang kedua atau yang ketiga ketiga ya dari taraf makannya mansub yaitu yang dia diambil dari master amilnya apakah hamilnya itu fi'il ataupun isim ya. diambil dari bentuk isi maf'ulnya isi maf'ulnya diambil dari bentuk isi maf'ulnya kecuali yang sulasi kalau yang sulasi diambil dari wazan maf'al selama faul fiilnya bukan huruf illah atau selama ainul fiilnya bukan kasrah kalau faul fiilnya huruf illah seperti wada'a maka diambil isi mafulnya dari wazan maf'il maudhi' ataupun ainul fi'ilnya bukan kasroh kalau ainul fi'ilnya kasroh seperti jala saya jelisu kan kasroh ainul fi'ilnya maka di kasroh pula isi mafulnya majlis ya. majlis saya ulangi bahwasanya tadi isi makan diambil dari isi mafulnya kecuali yang sulasi, yang sulasi, maka diambil dari wazan maf'al. Selama faul fi'ilnya atau huruf awalnya bukan huruf illah seperti wadu'a. Wadu'a ba'u. Tapi karena awalnya huruf illah maka dibentuk isi makannya di atas wazan maf'il maudhi. Kenapa? Karena awalnya huruf illah. Juga ini kecualikan ketika ainul fi'ilnya kasroh. Maka isi makannya di atas wazan maf'il juga. Jala sajlisu majlis. Ya, seperti dalam contoh ini, majlis. Kenapa di kasroh majlis, bukan majlis, Karena ainul fi'ilnya apa? Kasroh, jala sajlisu. Qa'ada yaq'udu. Apa itu? Isi makannya? Qa'ada yaq'udu. Mak'ad. Ya, mak'ad. Kalau yang rubai dia diambil dari si hosi mafulnya yang rubai ataupun yang seterusnya formasi ya cukup dulu sampai di sini Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum.